Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita barakallahu fikum hafizakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah dari kitab Syarah Mandumah Al-Waraqat. Nah, min syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yang dikumpulkan atau pantun tersebut dikarang oleh Al Imam Al-Amriti rahimatullah alaih Pelajaran terakhir kita ambil adalah sekitar halaman 67 mengenai bahwasannya semua kalam itu adalah hakikat. Cuman hakikat itu terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa yang dikenal dengan hakikoh lughawiyah, kemudian hakikat secara syariat yang dikenal dengan al-haqiqah asy-syar'iyyah atau hakikat al-urfiyah, hakikat Naam secara adat istiadat atau kebiasaan yang dikenal dengan al-haqiqah al-urfiyah. Naam. Itu pembahasan kita. Kita ambil contoh yang terakhir kita sebutkan kemarin barakallahu fikum hafizakumullah. Naam mengenai contoh eh, yang beliau sebutkan oleh sebutnya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam mengenai bagaimana kita membawa makna sesuai dengan hakikat syar'iyyah. Contohnya adalah kata beliau, "Wa misalu dzalika qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudhu. Nah, salat di sini maknanya secara bahasa adalah doa. Tapi apakah kita bawa kepada mana secara bahasa di sini? Tidak. Karena kalau kita bawa kepada mana secara bahasa enggak benar artinya. Masa kita berdoa harus wudhu dulu? Masa kita berdoa harus wudhu Eh? Harus wudhu terlebih dahulu? Kan tidak benar para kalafikum Naam. Jadi terus bagaimana yang benar barakallahu fikum? Nah, yang benar adalah nah barakallahu fikum kita bawa ke mana-mana secara nah secara secara syariat, yaitu maknanya salat di sini adalah salat yang diawali dengan apa? Nam takbir, di takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Taslim itu salam. Itu kita bawa makna pada makna secara syariat. Nah, karena kalau kita bawa pada makna secara bahasa tidak tepat di sini. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika dia berhadas hingga dia berwudu, sampai dia berwudu. Maksudnya apa? Salat secara syariat, yaitu gerakan yang khusus di waktu yang khusus dengan bacaan yang khusus, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. mahum Kita lihat sini. Fahal kalimatus shalah al-waridah fil hadis hakikatun aw majaz? Sekarang lafaz salat di sini dalam hadis ini lafaz ini hakikat atau majaz? Al-jawab jawabannya, na'am in qulna haqiqatun akhtana. Jika kita katakan itu adalah secara hakikat, maka kita nah, maka kita keliru. Na'am barakallahu fikum. Wa in qulna majazun, tapi kalau kita katakan itu adalah majaz, akhtana kita juga keliru. Fal jawab anal khilaf. Namun jawabannya tidak seperti itu. Faman qasama al-haqiqah ila salat aqsam, maka barang siapa yang membagi hakikat itu terbagi menjadi tiga jenis, fa salatu fi ra'yihi haqiqatan. Nah, ini benar nih ya. Maka salat secara berdasarkan pendapat atau pemikiran yang mengatakan hakikat terbagi menjadi tiga jenis, maka salat di situ adalah secara hakikat. Tapi hakikat yang mana? Hakikat apa tadi? Hakikat syar'iyyah. Karena yang diinginkan salat di situ salat yang secara syar'iyyah. Paham ya? Naam. Wa man qala hiya qismun wahid yaqulu hadhi majaz. Ada yang mengatakan kalau yang mengatakan hakikat itu satu bagian toh, berarti ini majas. Paham ya? Yang tepat adalah apa? Ini tetap hakikat cuman hakikat secara syar'iyah. Karena hakikat terbagi menjadi tiga. Hakikat secara bahasa, hakikat secara syariat, hakikat secara apa? Secara uruf, secara adat istiadat atau kebiasaan. Mohon salah ya. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiikum contoh yang berikutnya. Misalnya akhar, contoh yang lain. Az-zakatu fil lughah nama Zakat secara bahasa itulah nama. Nama itu artinya adalah tumbuh atau menumbuhkan. Naam. Fa zaki malak apabila dikatakan berzakat atau zakatkanlah hartamu, itu maknanya bukan tumbuhkanlah hartamu. Paham ya? Fa ma'naha nammih, seakan-akan seperti itu maknanya. Nammih. Secara bahasa ini maksudnya ya, tumbuhkanlah hartamu. Fa in kuntu uridu Naam, zakih akhirat zakata jika aku menginginkan dengan ucapanku zakih, artinya adalah keluarkanlah zakatnya, soro majazan. Ini berarti majaz. Ya kok bisa kenapa? Karena zakat itu artinya adalah menumbuhkan. Ewa. kalau yang kamu inginkan dengan ucapan zakih, berzakatlah engkau adalah zakatlah hartamu, berarti ini majaz katanya. Nah, soro majazan berarti ini majaz katanya. Alal qauli berdasarkan pendapat bi annal haqiqata mastu'mila fi ma'nahu lughawi bahwasanya hakikat itu adalah na barakallahu fikum sebuah ucapan yang digunakan diletakkan pada makna secara bahasa. faida kulta zakih. Namun jika yang engkau ucapkan apabila engkau mengucapkan zakih artinya akhir zakatah keluarkanlah zakatnya sarah hakikatan alal qaulis tsani maka ini adalah hakikat secara apa berdasarkan pendapat yang kedua ucapan yang kedua karena hakikat secara apa ini secara syariat paham soalnya ya jadi perlu diperhatikan itu. Hakikat itu kita bawa pada maknanya masing-masing. Nah, barakallahu fiikum seperti misalkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi bukan maksudnya salat, mendoakan. Nah, sesuai deh, semuanya letakkan pada tempatnya. Kalau misal, misalkan di maknanya adalah secara hakikat secara nah, lughawi, kita bawa pada mana lughawi. Secara syar'i kita bawa pada mana syar'i. Paham ya? Wal qaulu tsani huwal muta'ayyin. Maka pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya zakih adalah keluarkanlah zakat hartamu eh, atau zakatlah hartamu itu itulah muta'ayyin, itulah pendapat yang benar. Walidzalika oleh karena itu naqul kullu ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuhmal 'ala al-haqiqati syar'iyyah. Maka kita katakan seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita bawa atau lafaz tersebut yang datang tersebut dibawa kepada makna hakikat secara syar'i. Ya, paham ya? Hakikat secara syar'i wa yuqal innahu musta'milun fil fi haqiqatih. Maka dikatakan innahu musta'malun fi haqiqatih bahwasanya ucapan tersebut diletakkan pada atau sesuai dengan hakikatnya. Digunakan sesuai dengan hakikatnya. Zakat itu maksudnya adalah zakat ya? zakat ma'ruf mengeluarkan harta, misalkan hartanya. Walaupun zakat secara bahasa adalah menumbuhkan. Nah, Amal urfiyah fahiyah mastu'mila fi ma'naul urfi. Adapun hakikat secara urfiyah, secara adat atau kebiasaan. Paham ya? Maka adalah sebuah lafaz yang digunakan na'am untuk makna yang secara urfi, secara adat atau kebiasaan. Misal dari contohnya kalimat syah. Kalimat syah, syatun, kambing ini ya. Secara bahasa, kita lihat fil amatun. Secara bahasa itu maknanya amatun lebih umum. Tutlaku ala kullu tutlaku ala kulli ma siwal baqar wal ibil min baimatul an'am. Perhatikan ini. Secara bahasa, lafaz syatun itu digunakan setiap apa? Digunakan untuk setiap yang selain sapi dan onta eh, dari kalangan binatang-binatang ternak yang ada. Intinya selain sapi dan onta itu adalah syatun. Secara apa? Bahasa. Wa secara syariat kadzalik Secara juga sama saja. Falau qultu masalan. Nah, kalau seandainya aku katakan sekarang sebagai contoh. Fi man taraka wajiban min wajibatil hajj. Nah, eh, fi man pada siapa? Eh, seseorang itu dia meninggalkan sebab nah barakallahu fikum falau kulta masalan kalau seandainya aku mengatakan sebagai contoh mengatakan kepada siapa fi man taraka wajiban min wajibatil hajj mengatakan pada orang yang dia itu meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka wajibannya alaika syatun, maka wajib dia menyembelih syat. Menyembelih apa? Syah. Nah, ini syahnya apa ini? Paham ya? Karena sebagai bayar diahnya itu ya, yasmalu dzakar wal unsa minal ma'zi wa dha'n. Maka syatun ini mencakup apa? Mencakup na barakallahu fikum yang jantan dan yang betina, barakallahu fikum kambing yang bertanduk maupun tidak bertanduk. Paham ya? Nah, ma'az itu biasanya kambingnya kambing yang yang apa yang istilahnya kalau ini kambing kecil kambing Jawa itulah istilahnya. Kalau doan itu kambing yang kebas besar itu, bertanduk biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ucapan syatun itu mencakup itu tadi. Eh, kambing bertanduk atau tidak yang jantan atau betina, betina masuk situ. Apa maksudnya ya? Naam. Itu kembali kepada apa? Kembali ke syara', syara', syara syariat. Wahia fil uruf al unsa min Tak padahal secara uruf secara adat itu yang namanya syatun itu secara adatnya adalah apa? Adalah nah barakallahu fikum kambing bertanduk yang betina. ya, kibas yang betina. ya? Falau awsa al-mayyit qala itu li fulan bisyatun. Kalau seandainya ada orang yang sudah meninggal atau orang yang meninggal dia mewasiatkan, aku telah wasiatkan kepada si fulan bisyatun dengan satu ekor kambing. Kalau terjemahan bahasa Indonesia semuanya kambing. Nah, fashtara al-warasatu lahu taisan. Akhirnya Naam ahli warisnya membeli. Ya, naam barakallahu membelikan untuknya apa? Taisan. Taisan itu naam barakallahu fikum ya kambing apa kambing jantan lah hasilnya. Wa ja'u bihi ilaih. Kemudian mereka mendatangkan kambing tersebut kepadanya. Wa qalu khudh wasiyatak, ambillah wasiatmu. Qala ma'akbal. Aku enggak nerima. Kalau limadza adalah takbal? Kenapa engkau tidak nerima? Qala huwa ausali bisyatin. Karena dia mewasiat kepadaku dengan syat. Eh, dengan apa? Dengan satu ekor kambing yang syat. Syat tadi sudah kita sebutkan tadi ya. Mencakup apa mencakup? naiz dari kambing betina ataupun jantan yang bertanduk ataupun tidak. Gitu loh. Faqala lahu hadhi syat. Ini adalah kambing juga. Alaysa lahu alaysa law wajaba alayka damun fil hajj wa dhabahta hadha at-tayz yuzyu amla? Tidakkah ketika nah barakallahu fikum ketika orang melakukan ritual haji kemudian dia punya tanggungan dia denda kemudian dia menyembelih e, kambing jantan ini juga sah-sah saja atau tidak? Qala yuzza. Iya sah. Qalu idan madama annahu yuzza. Jika demikian selama ketika haji aja sebagai nam barakallahu fikum dia denda aja sah li'annahu syatun karena itu juga kambing falaisa laka illa hadza maka tidak ada bagimu kecuali kambing seperti ini juga fahakamahum 'indal qadi akhirnya enggak terima juga ya, akhirnya apa nah barakallahu fikum diputuskan perkara mereka di hadapan qadi seorang qadi fabimada yahkumul qadi maka qadi ini sekarang qadi ini eh, seorang hakim ini dengan apa dia akan menghukuminya al jawab yahkumu bil urf dia harus menghukumi secara urf urf itu ada setempatnya apa yang dimaksud dengan itu wa yuqalu warasah maka hendaknya dikatakan warasah ahli warisnya itu hatu unsa minadzan datangkanlah kepada kepada kami na'am barakallahu fikum kambing kibas yang betina Lianna kalama kulli mutakallimin yuhmal ala ma ya'rifu nas 'urfan. Dikarenakan ucapan setiap orang yang berbicara itu akan dibawa sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia secara adat. Paham itu ya? Naam. Wa nahnu lam nahmil kalamal aqdamin 'ala lughah illa li'annahum ahlul lughah. Dan kami tidak akan membawa ucapan orang-orang terdahulu ya, secara bahasa kecuali dikarenakan mereka ada ahli bahasa. Faidan al-haqiqah al-urfiyah muqaddamatun al al lughawiyah. Jika demikian berarti di sini hakikat secara urf secara adat itu lebih didahulukan daripada hakikat secara bahasa. Wa al haqiqah syar'iyyah aidan dan juga lebih didahulukan di atas hakikat syar'iyyah. Jadi semuanya semuanya diletakkan pada tempatnya ya. Nah, Ungdur masalan sebagai contoh lihatlah Hadar rajulun qal ini ada orang yang mengatakan, "Wallahi la abi'ul yauma syai'an." Demi Allah, pada hari ini aku tidak akan menjual sedikit pun atau sesuatu apapun. Summa dhahaba wa ba'a khamran. Kemudian orang tadi yang ngomong tadi itu pergi dan menjual khamr. Ayahnasu am la yahnas? Sekarang orang tersebut, na barakallahu fikum, dia harus yahnas am la yahnas? Yahnas maksudnya adalah bayar kafarah karena dia kan berarti tadi sudah bersumpah demi Allah aku tidak akan menjual sedikit pun pada hari ini, apapun pada hari ini, tidak menjual apa saja. Nah, khamr sesuatu bukan? Sesuatu. Nah, ketika itu ternyata dia malah jual khamr. Nah, dia nanti bayar kafarah atau tidak terhadap sumpah tersebut? Al-jawab amalu ghatan ada secara bahasa fayahnas, maka dia tetap bayar kafarah. Li'anna hadza bay'un. Karena khamr juga apa? Menjual khamr juga jual beli enggak? Jual beli juga. Nah, li'anna hadza bai'un karena menjual khamar juga termasuk jual beli. Berarti dia mengingkari sumpahnya tadi kan itu secara secara secara uruf, secara bahasa. Paham ya? Wa amma urfan, ada secara uruf, secara adat, fal waqi' annahu qad yahnasu. Maka secara wakil, secara kenyataan juga dia harus apa? Nah, ditetapkan padanya kafarah juga. Wa qad la bahkan bisa jadi dia tidak dikatakan kafarah. Paham ya? Secara adat bisa jadi dia dikenakan padanya kafarah, bisa bisa pula apa tidak dikenakan padanya kafarah. Kenapa? Lihat, fa idza kana faqihan fa innahu la yahnas. Nah, maka apabila dia itu faqih, oh, paham maka sesungguhnya dia la yahnas. Nah, Barakallahu fikum. Maka sesungguhnya dia layak nas tidak apa tidak bayar kafarah. Kenapa? annahu ya'lamu anna hadzal bai' la yasih. Dikarenakan dia mengetahui bahwasanya apa? Jual beli ini tidak sah. Ngam. Wa in kana amian fayahnas. Tapi kalau dia itu amian, orang yang tidak paham, orang awam itu, maka dia nanti bayar kafarah. Ngam. Kenapa itu ya? Wa in hamalnahu 'alal ma'na syar'i la yahnas. Tapi kalau kita nah barakallahu fikum Nah barakallahu fikum kita bawa kepada makna syar'i maka la yahnas dia tidak bayar kafarah. Kenapa li an hadzal bai'a la yasih? Karena jual beli ini tidak sah. Illa idza arada bi kalimatil bai' surat al-akad kecuali apabila dia menginginkan dengan kata baik tersebut adalah apa? bentuk akad transaksi jual beli. Fa'idha arada mujarad as-surah namun apabila dia menginginkan semata-mata cuma gambar bentuknya aja, fa yusama bayan ala kulli hal. Maka itu tetap dinamakan bayan jual beli. Nah, barakallahu fikum ala kulli hal atas berbagai macam keadaan. Falhasil hasil maka kesimpulannya anal kalam yang qasmu taksiman salisan. Ini semuanya bikin rumit aja ya. Mikir rumit yang jelas apa? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, Naam semuanya diletakkan pada tempatnya. Terkadang kita bawa pada mana secara lughawi, secara bahasa, terkadang kalam itu dibawa secara makna hakikat secara urfi adat, terkadang dibawa kepada secara syariat. Nah, hasil kesimpulannya annal kalam yang qasmu taqsiman tsalitsan ila haqiqatin wa majazin. Nah, bahwasanya kesimpulannya kalam itu terbagi menjadi pembagian yang ketiga. Nah, maksudnya apa? kepada hakikat dan majas. Nah, maksudnya yang hakikat terbagi tiga gitu ya. Kalau secara globalnya hakikat dan majas hakikat terbagi tiga. Berdasarkan apa? Berdasarkan nah pendapat yang sahih bahasanya hakikat itu terbagi tiga. Semuanya hakikat juga itu yang sahih. Fal masuk min fi mawdu'ihil asli ala qaulin. Maka hakikat itu adalah na barakallahu fikum sebuah kalam yang diletakkan digunakan pada na barakallahu fikum pada peletakan yang asli secara asal ala qaulin berdasarkan sebuah pendapat. Wa al dan berdasarkan pendapat yang kedua al haqiqatu mastumila fima wudi'a lahu bihasbi urfil mutakallim. Berdasarkan pendapat yang kedua bahwasanya hakikat itu adalah apa? Ada sebuah kalam yang diletakkan atau digunakan pada perkara yang diletakkan padanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan adat atau kebiasaan orang yang bicara. Dilihat biasanya orang bicara itu untuk apa itu lafaz tersebut. Nah, Wa ala hadzal qaul tsani tanqasimul haqiqah ila satu aqsam. Maka berdasarkan ucapan yang kedua ini hakikat terbagi menjadi tiga, syar'iyyah, wa lughawiyyah wa urfiyyah Ini yang tepat. Nah, wa yadhharu atharu hadzal khilaf ma idza kana lil lafzi haqiqatun syar'iyyatun. Dan akan nampak pengaruh atau akibat perselisihan ini atau perbedaan ini nah pada perkara apabila sebuah lafaz itu memiliki sebuah lafaz itu apa? Nah, hakikat syar'iyyah wa hakikat lughawiyah. Sebuah lafaz memiliki dua makna. Seperti salat tadi. Salat memiliki hakikat secara apa? Bahasa dan juga memiliki hakikat secara istilah atau syar'iyah. Nah, seperti ini kan faedahnya kita tahu. Ini dimaksud secara bahasa secara syar'iyah. Kita katakan yang diinginkan dalam hadis las na barakallahu fikum misalkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab misalkan tidak ada salat bagi orang yang tidak baca surat Al-Fatihah itu tidak lain kecuali salat secara syar'iyah yang diinginkan. Paham ya? Karena kalau sholatnya menangis secara bahasa, yang namanya berdoa itu nggak harus baca surat Al-Fatihah. Apa maksudnya ya? Naam. Fa idza takallama asy-syari'u bi syai'in haqiqatuhu syar'iyyah tukhalifu haqiqatal lughawiyyah fa huwa majazun 'inda man la yara taqsim al-haqiqah. Maka apabila syariat ini berbicara dengan sesuatu yang hakikatnya adalah syar'i namun berseberangan menyelisih hakikat secara bahasa, maka itu dikatakan majaz. Nah, barakallahu menurut orang yang tidak berpandangan bahwasannya adanya pembagian hakikatnya. Wa huwa haqiqatun 'inda man yara taqsimaha. Namun itu adalah hakikat secara apa? Secara syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum menurut orang yang berpandangan bahasanya pembagian hak, hakikat terbagi menjadi tiga. Wa hadha huwal qaulul haq al muta'ayyin dan inilah pendapat yang benar dan inilah yang pasti walihada yajibu alaina an nahmila kalam syar' ala madlulihi syar'i la ala madlulil lughawi. Oleh karena ini maka kita semuanya hendaknya membawa kalam syariat ini Al-Quran Sunnah sesuai dengan apa yang ditunjukkan secara syariat tidak membawanya secara bahasa paham ya nah kecuali kalau memang ada ada ada korinah yang memang secara bahasa secara bahasa cuman hukum asalnya secara nah barakallahu fikum yang seperti Al-Quran dan As-Sunnah secara syariat nah barakallahu fikum seperti itu nah barakallahu fikum kita ambil dikit lagi Allah al-imam al rahmatullahi alaih Aksamuha salasatun syar'iyyun wal lughawiyyul wa'di wal 'urfi. Hada 'ala man yara taqsim al haqiqah wa annaha man ma yajri khitaban fil istilah. Kata beliau pembagian masalah kalam itu terbagi tiga, syar'i atau hakikat terbagi tiga, yaitu syar'i, lughawi dan juga 'urfi. Kata Syekh Ibnu Saimin, hada 'ala man yara taqsim al haqiqah. Ini berdasarkan orang yang berpendapat tentang pembagian hakikat terbagi tiga. Wa annaha bahwasanya pembagian hakikat tersebut ma khitaban fil istilah yaitu apa yang telah berjalan pada nah khitaban fil istilah daripada pembicaraan secara istilah. Tsumma qala rahimahullah kemudian Imam Amrit itu berkata, "Tsummal majazu ma bihi tujawiza fil ladhi an mawdhi'ihi tajawuza." Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, "Al majazu ma tuju ma tujuwizi ma tujuwiza bihi an mawdhi'il asli ila ma'nan akhar." Majaz itu adalah sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang melampaui atau melewati dari peletakan aslinya kepada makna yang lain. Seperti contohnya Zaidun kal asadi, Zaid seperti singa. Nah, pada asalnya asadun untuk hewan enggak? Untuk hewan. Namun di situ digunakan untuk apa? Digunakan untuk makna lain. Zaid itu seperti singa maksudnya keberaniannya. Paham belum maksudnya? Seperti itu. Wa ta'rifu sahlun, pengertian itu mudah sekali. Mastu'mila fi ghairi ma'naul asli itu. Intinya sebuah kalam yang digunakan tidak pada makna aslinya. Sebuah kalam, sebuah lafaz yang digunakan tidak pada makna aslinya. Seharusnya asadun makna aslinya apa? Hewan, binatang buas, singa. Tapi ketika kita katakan Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Apakah maksudnya wajahnya seperti singa? Tidak, maksudnya keberaniannya. Nah, itu namanya majaz. Itu pengertian kalau di, dikasih definisi pengertian seperti itu saja. Maksudnya ya, ada pembagian majaz insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang باذن subhanahu wa taala.